Sebagai mahasiswa yang punya banyak sekali kegiatan kampus, bagaimana caranya tetap istiqomah kepada Allah? Ada kekeliruan cara berpikir. Dianggapnya kalau dia sibuk dengan kegiatan kampus, dia tidak beribadah. Karena yang dianggapnya ibadah itu adalah sholat duha, baca Quran, etikap ibadah. Sedangkan sibuk di kampus tidak ibadah. Padahal sejak dia dari mulai berangkat dari kampungnya sampai ke Samarinda di Polnes sampai pulang itu adalah ibadah. Man kharaja fi talabil ilmi siapa yang keluar rumah untuk menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah dia sama seperti orang berjuang fisabilillah. sabilillah. Hatta yarji'a sampai pulang ke rumah. Tapi jangan gara-gara ini 14 semester. Kok kenapa lama sekali selesai? Jihad fisabilillah. sabilillah. Enggak. Tapi itu kalau belajar ke Al-Azhar Ustaz, bisa bilah. Enggak. Semua ilmu ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ada yang fardu ain, ada fardu kifayah. Ilmu agama fardu ain. Wajib setiap individu. Karena kalau tidak benar akidahnya, tidak benar fikihnya, tidak benar ibadahnya. Adapun ilmu ini fardu kifayah. Siapa yang memperbaiki jembatan, memperbaiki bangunan, memperbaiki yang bersifat teknik ini kalau tidak orang-orang politeknik, kalau diserahkan itu kepada Abdul Somad, idza usidal amru ila ghairi ahli pan fanfaziri sa'ah. Kalau diserahkan orang pada bukan ahlinya, tunggulah kehancuran. Tetap aktif di kampus, tapi jangan sampai melanggar aturan-aturan negara, melanggar aturan-aturan agama, maka itu bernilai jihad fisabilillah. Baca Qur'annya tetap, salatnya jangan sampai tinggal. Bedakan antara ibadah dengan amal soleh. Salat ibadah, baca Qur'an ibadah, zikir, ibadah. Tapi engkau di kampus menuntut ilmu, kau bekerja nanti, maka itu adalah amal soleh. Menghadap Allah melalui dua. Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan persekutukan Allah dalam ibadahnya. Ibadahnya benar, amal solehnya benar, maka total 24 jam tidurnya amal soleh. Bismika Allahumma ahya wa amud sampai bangun makannya amal soleh. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar di kampusnya amal soleh. Kalau dalam WC, toilet, najis, tempat setan aja bisa bernilai amal soleh. Bismika Allahumma Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Keluar dengan kaki kanan ghufranaka. Bernilai amal soleh. Yang penting ikuti tuntunan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi